Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa az dengan karunia-Nya semata dan keutamaan darinya kita dimudahkan untuk bermajelis di tempat yang mulia ini di salah satu masjid min masajidillah Tema pembahasan kita malam hari ini kita akan bacakan sebagian dari muhadharah Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali tentang salah satu pokok yang sangat penting dalam agama ini yaitu al-ikhlas. Ikhlasuddin lillah. Mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Nah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kecerdasan seseorang semata-mata kecerdasan tidak akan menyelamatkan orang-orang musyrikin banyak yang cerdas, bukan orang-orang yang eh, dungu dalam arti tidak punya kecerdasan. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan yang lainnya. Hum min adkiya'in nas. Termasuk di antara orang-orang yang memiliki kecerdasan. Demikian pula nasab. Nasab, semata-mata nasab, juga tidak akan menyelamatkan ya kerabat-kerabat Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang secara nasab korip dengan Nabi Ali Shallallahu Wasallam dekat dengan beliau seperti Abu Lahab atau yang lain Abu Talib paman beliau alaihi salatu wassalam ya kakek beliau Abdul Muttalib matu ala syirik mati di atas syirik billahi azza wajal tidak memberikan manfaat Waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang dilambatkan dengan sebab amalannya, amalannya tidak mendukung, tidak baik. Lam yusri' bihi nasabuh. Nasabnya tidak akan menolongnya, tidak akan menyegerakan dia mendapatkan kebaikan. Sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah setiap kita harus nantiasa mengingat perkara apa yang akan memberikan kebaikan untuk kita. Fit dunia wal ukhra. Di dunia dan di akhirat. Ternyata bukan kecerdasan, ternyata bukan nasab, ternyata bukan ya, kekayaan, bukan harta. Namun ya, perkara yang merupakan pokok keselamatan bagi kita semuanya adalah ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Dan untuk itu kita hidup. Nah, untuk itu kita diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. Ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Mengikhlaskan ibadah ini untuk Allah. Qala Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali illa liya'budullaha untuk mereka semuanya beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin mengikhlaskan untuk Allah agama. Untuk itulah kita diciptakan, untuk itulah kita hidup. Nah, berkata Syekh Rabi Ibn Hadi, saya hanya membacakan sebagian dari apa yang beliau sampaikan. Taib muhabbar ini ya, membahas tentang masalah ini ikhlas lillah. Kata beliau, Wahadal maudhu' tema ini, pembahasan ini ikhlasuddin lillah tabaraka wa ta'ala mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah amrun muhim perkara yang sangat penting wa aslun asil dan pokok yang sangat mendasar fil Islam dalam agama Islam ini bahkan dalam kehidupan pokok yang sangat mendasar. Sehingga kapanpun, dimanapun, siapapun kita tidak boleh lupa dari pokok ini. Ikhlasuddin Mengikhlaskan agama untuk Allah. Bukan hanya sekedar menampakkan zahir, lahiriah. Kalau lahiriah, manusia bisa ditipu. Kata beliau, rahimahullah wa hafizah fal munafiqun orang-orang munafik lam yukhlisu fil Islam mereka tidak ikhlas dalam agama Islam yang mereka tampakkan walam yasduku fi qaulihim dan mereka tidak jujur dalam ucapannya nashhadu innaka la rasulullah tidak iya. jujur ketika mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Tidak ikhlas lillah, tidak jujur. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Munafiqun, qala Allah tabaraka wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Ketika datang kepadamu wahai Nabi orang-orang munafikin Orang-orang munafikun datang kepada engkau wahai Nabi, apa yang mereka katakan? Qalu mereka mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah. lisan mereka mengatakan nashhadu. Kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, utusannya Allah. Ya, manusia lahiriahnya mendengar mengatakan kami bersaksi, kami muslim. Tetapi Allah zat yang maha melihat al-asrar apa yang disembunyikan dalam hati? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah tahu engkau adalah rasul. Rasulnya. Wallahu yashhadu. Dan Allah mempersaksikan innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu lakadzibun. Sungguh mereka berdusta. فالنفاق ينافي الإخلاص وينافي الصدق في الإسلام والعياذ بالله maka ketahuilah bahwasanya an-nifaq kemunafikan itu yunafi meniadakan dan membatalkan al-ikhlas keikhlasan wa yunafi sidq dan meniadakan as-sidq kejujuran fil Islam wal billah kita berlindung kepada Allah jalla wa ala wa dan kemunafikan itu min akhtari ma yunafi hadzal asl al-azim. An-nifaq, kemunafikan itu termasuk di antara perkara yang paling membahayakan yang akan menghancurkan pokok yang sangat agung ini yaitu al-ikhlas, ad-dinillah. Ikhlaskan agama ini untuk Allah. Jalla wa ala. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Maka wajib atas kita semuanya, beliau mengatakan, fayajibu alal muslim, <clears throat> maka wajib atas setiap muslim. Wajib atas setiap salafiyin, wajib setiap kita semuanya, alladzi dana bil Islam yang telah menjadikan Islam sebagai agama yang telah masuk ke dalam agama yang mulia ini an yukhlisalillahi tabaraka wa ta'ala untuk kita terus berusaha, berupaya mengikhlaskan ibadah ini untuk Allah. Dalam semua ya, aspek kehidupan kita, fi akidati dalam akidahnya. Bagaimana seorang mengikhlaskan lillah azza wa dalam akidahnya. Wa fi ibadati, di dalam ibadahnya. Wa fi kulli su'uni hayati dan dalam semua urusan kehidupannya. Naam. Kalau sekedar kita hadir taklim, hadir mengisi taklim, hadir untuk sholat, Alhamdulillah Allah mudahkan. Ya. Tetapi yang Allah perintahkan atas kita semuanya bukan hanya sekedar kita taklim, bukan hanya sekedar kita as-sholat, bukan hanya sekedar kita mengeluarkan sodakoh, bukan hanya sekedar kita melakukan amalan, tidak. Tetapi Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk kita mengikhlaskan agama ini untuk Allah Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Syekh Rabi kemudian melanjutkan tentang keikhlasan dalam akidah. Fi akidatihi di dalam akidah seorang muslim fi tohid rububiyah. Dia harus mengikhlaskan Allah dalam tohid rububiyah. Iya. Betul-betul meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabbul Alamin yang menciptakan alam ini, yang menghidupkan, yang mematikan. Naam, al-mudabbir yang mengatur alam. Fi aqidatihi, fi aqidatihi, fi tauhidir rububiyah yakunu tauhidan khalisan. Betul-betul dia mengikhlaskan ya akidah dia, keyakinan dia dalam tauhid rububiyah ini. La yasubuhu syai'un minasyirki fi hadat tauhid. Tidak mencampuri sedikit pun dalam tauhid rububiyahnya kesyirikan. Nah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Demikian pula dalam tauhid uluhiyah, wa fi tauhidil uluhiyah. Demikian pula di dalam kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadai. Tauhid khalis lillah. Kita mengikhlaskan tauhid ini untuk Allah Jalla wa ala. La yasubuhu syaibatun minasyirki billahi azza wa jal. Tidak mencampuri sedikit pun dalam tauhid uluhiyah satu kesyirikan apapun. Yakni dalam kehidupan ini kita terus berusaha untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Salat hanya untuk Allah. Ya, menyembelih hanya untuk Allah. Berdoa hanya untuk Allah. Salat hanya untuk Allah, nazar hanya untuk Allah, isti'anah hanya kepada Allah, isti'adah minta perlindungan hanya kepada Allah. Semua ibadah ya, hanya untuk Allah Jalla wa ala. Demikian pula kata Syekh Rabi, wa fi tauhidil asma wa sifat. Demikian pula di dalam kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. La yaj'al syarikan lillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh kita menjadikan sekutu bagi Allah dalam asma wa sifat. Fi syai' min sifati kamalihi wa asma'i jalalihi. Tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh sedikitpun kita mencampuri ya dengan kesyirikan di dalam kita meyakini Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang maha indah, wasifati al ulia dan sifat yang maha tinggi. Nah, karena kalau sampai seorang terjatuh kepada kesyirikan dalam rububiyah, kesyirikan dalam uluhiyah, kesyirikan dalam asma wa sifat, dia akan celaka. Dunianya dan akhiratnya. Ya. Yeah. Seperti misalnya sebagian orang yang meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Huwa musyrik fi hadha. Ya. Perkara gaib hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah saja satu-satunya zat yang mengetahui perkara yang gaib. Mafatihul gaib. Kunci-kunci gaib hanya Allah saja yang tahu. Inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri غدا madza تدري نفس wa ma tadri bi ayyi ardhin tamut sesungguhnya di sisi Allah lah di sisi Allah lah ilmu sa'ah ilmu tentang hari kiamat kapan hari kiamat hanya Allah saja yang tahu wa yunazzilul ghaith dan juga dia Allah Jalla ala yang menurunkan hujan. Ilmu tentang kapan hujan, di mana akan turun. Hanya Allah saja yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan esok hari. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di negeri mana dia akan apa? mati. Kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah yang mengerti dan tahu perkara yang gaib, maka dia telah terjatuh kepada mana? Asyirik billahi azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian yang seharusnya diperjuangkan oleh setiap muslim. Dia mengikhlaskan untuk Allah agama ini, akidahnya, ibadahnya, ya muamalahnya, semua urusan hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Qala Syekh Rabi' Ibn Hadi berkata Syekh Rabi' wali ahammiyati hadal ikhlas. Ikhlas ad-din lillah wa ikhlas tauhid lillah. Dan karena pentingnya keikhlasan dalam agama ini. Karena pentingnya keikhlasan untuk Allah di dalam kita mentauhidkan Dia Qala ba'dul a'immah berkata para ulama, sebagian ulama mengatakan innal qur'ana kullahu yaduru ala tauhid. Karena pentingnya ikhlas, ya. Al-Qur'an semuanya dari awal sampai akhir semuanya adalah tauhid. Al-Qur'an Innal Qur'ana kullahu Al-Qur'an semuanya yaduru ala tauhid. Intinya adalah apa? Tauhid mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Nah, ثم فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله dan para ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim merincinya, memberikan contoh. Coba lihat Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Ternyata semuanya adalah apa? Ikhlasuddinillah. Mengikhlaskan agama untuk Allah, tauhidullah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian nah, Syekh Rabi memberikan contoh. Contoh ya, dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an semuanya Fitohid dari awal sampai akhir. Namun di sini beliau menyebutkan contoh. Wa minas suwar dan di antara surat-surat Al-Qur'an allati akhlasat li naw'i tauhid suratul ikhlas fil asma'i was sifat. Wahia qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad. Di antara surat Al-Qur'an yang ya menyebutkan tentang kewajiban keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala dalam semua tauhid. Ya. Di antara suratul ikhlas. Namanya saja Al-Ikhlas. Nah. Dan surat ini yang dikatakan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya ta'dilu sulus Al-Quran. Sebanding dengan sepertiga apa? Al-Quran. Nah, pernah suatu saat Nabi Ali Shallallahu Wasallam e, ya, mengatakan kepada para sahabat siapa yang bisa membaca Al-Quran? Yani semuanya di, di waktu yang singkat mendapatkan pahala membaca Al-Quran sepenuhnya. Ternyata dengan membaca surah mana? Al-Ikhlas. Maka tidak mengapa dan disyaratkan seorang memperbanyak membaca surat ini. Karena sekali dia membaca suratul ikhlas, tak dirusuh al Qur'an. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan ini termasuk pintu kebaikan yang Allah buka. Pintu kebaikan yang Allah buka. umur kita yang terbatas, barangkali kita juga masa lalu belum mengerti agama ini. Di masa-masa tua kita ini, di masa-masa sisa ya, umur kita ini, kita melihat ternyata Allah Jalla wa'ala membukakan pintu yang sangat luas, seluas-luasnya untuk seorang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Membaca suratul ikhlas, ta'dilu sulusul Quran sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Namun bukan berarti kemudian cukup ya hanya membaca surat ikhlas saja tidak cukup. Sholat harus baca surah apa? Al-Fatihah kan demikian. <clears throat> Kemudian yang lain ya, kita pelajari. Tapi dari sisi pahala, ya membaca suratul ikhlas seperti sepertiga Al-Qur'anul Karim. Surat ini, Al kiram rahiman rahimakumullah, hada fi tauhidil asma was sifat. Suratul Ikhlas kalau kita perhatikan ya, berisi tauhid asma wa sifat. Tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang maha agung, yang hanya Allah saja yang memiliki nama-nama yang maha sempurna itu. Iya. Naam. Dan tafadhalu dibaca tafsir surat ini. Para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab tafsir mereka. Sumiyat suratul ikhlas li'annaha ikhtassat bitauhidil asma' was sifat. Diberi nama dengan suratul ikhlas wallahu alam karena surat ini ah, ikhtassat mengkhususkan ya, pembahasannya, kandungannya untuk kita mentauhidkan Allah di dalam asma was sifat, nama-nama dan nama sifatnya. Wasuratu saniyah Contoh yang kedua, surat yang kedua. Yang surat kedua ini juga disebut dengan Al-Ikhlas. Nah, yaitu surah Al-Kafirun. Disebut juga Al-Ikhlas. Wahia qaulullah tabaraka wa ta'ala. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin Qul katakanlah ya ayyuhal kafirun katakanlah wahai orang-orang yang kafir la a'budu ma ta'budun aku tidak beribadah kepada apa yang kalian beribadah kepadanya karena kita beribadah hanya kepada siapa Allah Jalla wa'ala Sebagaimana kita mentauhidkan Allah dalam nama-namanya, sifatnya, rububiyahnya. Kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan alam. Satu-satunya yang mengatur alam, yang menghidupkan, yang mematikan. Sebagaimana kita meyakini Allah jalla wa'ala adalah al-ahad. Satu-satunya zat yang maha sempurna, yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat yang maha tinggi. Demikian pula kita hanya mengikhlaskan ibadah untuk Allah Jalla wa'ala. Nah, ya sangat-sangat rugi dan sangat bodoh kalau orang beribadah kepada zat yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jahil, ya, lebih sesat daripada hewan-hewan ternak ketika seorang beribadah kepada selain Allah. Masa seorang beribadah kepada yang tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat. Ya. ya sampai demikian dulu orang-orang jahiliyah. Ya kan antum kita sering baca ya. Orang-orang jahiliyah dulu kalau punya berhala, ada yang berhalanya dari roti ya. Dibuat dari gandum, dia buat sendiri pakai tangannya. Hmm, dibawa kemana-mana. Kalau ada kesempitan, minta tolong kepadanya. Ya. Kalau lagi lapar di dimakan itu imamnya isyhad apa ini namanya ya. subhanallah ada sampai sebuah kisah ya. ada seorang naik pesawat terbang eh, pesawat mau turun ini orang yang bercerita ini lihat orang di sampingnya mengeluarkan dari tas sesuatu dibuka ternyata patung entah patung Buddha atau apa namanya ya. baik dia pegang patung itu, dia minta tolong keselamatan agar pesawat itu apa namanya mendarat dengan baik. Ya subhanallah, patung, batu, kayu, seorang menggantungkan kepadanya. Orang yang berakal adalah orang-orang yang menggantungkan segala urusannya kepada Al-Alim Al-Qadir, zat yang maha berilmu, zat yang maha kuasa, alladzi biyadihil khair, yang di tangannya segala kebaikan. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di dalam surat ini kata Syekh Rabi, Fahadihi surah ya, akhlasat wa summiyat bi suratil ikhlas li ikhlasid din wal ibadah fiha lillah. Kenapa surat Al-Kafirun juga dikatakan sebagai surat Al-Ikhlas? Karena di dalam surat ini ya, seorang mengikhlaskan ibadah hanya untuk siapa? Allah. Mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Naam. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak beribadah. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Demikian kata Syekh Rabi. Fahadihi surah akhlasat wa summiyat di al ikhlas li ikhlasid din wal ibadah fiha lillahi azza wa jal. Karena di dalam surat ini seorang mengikhlaskan agama dan seorang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wal bara'ah al kamilah dan di dalam surat ini ada al bara'ah pernyataan berlepas diri dengan sempurna mimma yuwadu hadat tauhid dari semua yang berlawanan dengan tauhid ini. Semua peribadatan kita ada, Kita ingkari. Dan itulah makna kalimat la ilaha illallah dan kalimat la ilaha illallah dikatakan sebagai kalimat apa? Ikhlas. Nah, di dalam surat ini kita menyatakan berlepas diri dari semua yang melawan tauhid dan ahlu syirik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Itulah Al-Quranul Karim. Semuanya tauhid. Baik itu tauhid rububiyah, apakah tauhid asma wa sifat atau tauhid apa? Al-uluhiyah. Kata Syekh Rabi, amma tauhid rububiyah famtala al-Qur'an minal istidlali bihi wal ayat fihi li isbati tauhid ibadah dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang Tauhid Rububiyah yang menyebutkan bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, itu dikaitkan dengan ya pengharusan seseorang untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Ya. Kalau memang kamu yakin Allah adalah Rabbul Alamin, semestinya kamu beribadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam ayat yang berisi perintah yang pertama dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, Ya ayuhan abudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah, beribadahlah. Siapa yang diibadahi? Rabbakum, Rabb kalian. Jadi semestinya yang diibadai adalah yang diibadai adalah Rabb, Rabbul Alamin. Alladhi khalaqakum yang telah menciptakan kalian walladzina min qablikum dan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda mihada ala wal jibala autada yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan eh, gunung-gunung sebagai apa namanya? Nah, eh, autad, nah, pasak yang telah menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tanaman dengan air hujan tadi. Wabillahi taufiq. Ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kewajiban kita semuanya ya agar kita selamat dalam kehidupan dunia dan di akhirat kelak adalah ya kita beribadah hanya kepada Allah mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Tadi di depan Syekh Rabi menyebutkan tentang an-nifaq, ya, kemunafikan. Ya. Sebagai perkara yang menafikan mana? Al-ikhlas. Nah, dan nifak yang dimaksudkan dan disebut dalam ayat adalah nifak akbar nifak i'tiqadi. Ya, nifaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia lahiriahnya Islam namun sesungguhnya dia apa? Kafir. Baik. Di antara perkara lain ikhwatil kiram yang juga menafikan al-ikhlas adalah ar-riya. Disebutkan oleh Syekh Rabi di sini pembahasan berikutnya. Wal yudhiqil maqam na'ridu anit tawassui fi hadha wa antaqilu ila naw' min asy karena waktu pendek. Nah, kita cukupkan tadi pembahasan ringkas tentang kewajiban kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat, dalam apa? rububiyah. Wa antaqil ila naw' minasyirik. Kita berpindah kepada salah satu jenis dari kesyirikan yang ini juga ya membahayakan kehidupan kita. Ala wahwa riya yaitu riya. Naam, seorang melakukan amalan li ajli ru'yatin nas untuk dilihat manusia untuk dipuji manusia na'am atau sum'ah dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini di dalam sahih Muslim sebagaimana tidak asing bagi kita semuanya alhamdulillah tentang orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuknya, yang diputuskan perkara untuknya. Nah, ternyata orang-orang yang di dunia lahiriahnya melakukan amalan soleh. Nah, Taib. Yang pertama diputuskan urusannya adalah rojulun ustushida. Seorang yang lahiriahnya mati syahid. Mati dalam peperangan. Nah, dipanggil orang ini. Diingatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Maka dia pun mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama amil tafiha?" Kamu gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Maka dia pun menjawab, ya. Qataltu fik hatta ustushhidtu. Ya Allah, aku gunakan nikmat-nikmatmu itu untuk aku berperang, berjihad di jalanmu, sampai aku mati syahid. Subhanallah, berdusta di hadapan Allah. Nah, sehingga memang orang-orang yang ya, masuk ke dalam neraka memang pantas masuk ke dalam neraka. Ya, Allah tidak zalim, tidak mendolimi hambanya. Sampai di hadapan Allah berdusta. Di saat Orang tidak mungkin berdusta kan demikian. Di saat itu. Makom azim. Yaumul qiyamah. Nah. Kemudian dikatakan kepadanya, Kadabta, kamu berdusta, walakinnaka qatalta liyuqala jari. Kamu tidak lain ketika berperang, hanya agar dikatakan sebagai pemberani, pahlawan, Jadi permasalahannya tidak sederhana ya khawatir kira. Betapa besar pengorbanan dia sampai jiwanya, raganya. Namun ternyata di sisi Allah tidak sedikit pun bermanfaat. Bahkan kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya. Fa umirabihi fa suhiba ala wajhihi, ditarik di atas wajahnya dan dimasukkan dalam neraka. Waliyadzubillah. Orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta min asnafil mali kullihi. Diberi harta dan bukan hanya sekedar kaya, namun dia memiliki harta yang sangat banyak, berbagai macam jenis harta. Ini orang yang kaya sungguhan ini. Ya. Nah, emas, perak, ya, semua ada. Baik. Ya, kalau kita lihat kadang ada orang kaya namun seperti tidak punya ya atau tidak. Ya. Tanahnya sih banyak ya kan. Berhektar-hektar. Tapi begitu giliran mau makan tidak punya duit. Nah, ya. Ya. Berarti dia belum kaya betul. Ya. Walaupun kaya sesungguhnya. Tapi orang ini yang disebutkan dalam hadis diberi oleh Allah Subhanahu wa taala min asnafil mali kulli. Diberi Allah, oleh Allah harta yang banyak dari beragam harta diingatkan Allah nikmatnya, dia pun mengakui nikmat itu, dan ketika di dunia dia banyak berinfak, banyak memberikan sesuatu, memberikan ini, memberikan itu. Dan dia mengatakan, saya gunakan itu semuanya untuk mencari wajahmu ya Allah. Kemudian dijawab, tak kamu berdusta, tetapi engkau melakukan itu agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Demikian pula orang yang ketiga, di dunia lahiriahnya dia memiliki ilmu, yu'allimun nas, mengajari manusia ilmu, mengajari manusia Al-Qur'an, ya. Baik, mulia. Nah, amalan yang besar, al-ilm. Namun ternyata ketika dia mengatakan saya gunakan habiskan waktunya untuk mengajari manusia ilmu, untuk mengajari manusia Al-Qur'an untuk engkau karena engkau ya Allah Kemudian dijawab kadabta, engkau berdusta, tetapi engkau melakukan itu semuanya agar dikatakan sebagai huwa alimun, dia orang yang berilmu, huwa qariun, dia ahli membaca Al-Qur'an. Faqad dan itu semuanya sudah didapatkan. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kata Syekh Rabi Ria, ria itu Allah harabahul Islam fil Qur'ani was sunnah. Ini adalah salah satu perkara yang diperangi oleh agama Islam ini, ria. Baik di dalam Al-Qur'anul Karim atau sunnah Nabi alaihi Wasallam. Nah, diperangi ria itu. Karena ria itu munafik ikhlas. Meniadakan keikhlasan, merusak keikhlasan di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yunafi ikhlasul aqidah lillah. Juga menafikan keikhlasan akidah kepada Allah Jalla wa ala. Naam. Allah berfirman dalam surah Hud. Ini diantara dalil tentang bahayanya seorang beramal namun tujuannya adalah mada dunia. Di dalam surah Hud ayat yang ke-15 dan 16 Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun Barang siapa yang dia menghendaki dunia dan perhiasannya Ya. Dalam amalan yang dia lakukan, dia beramal, dia beribadah, ya. Tujuannya adalah dunia dan perhiasannya. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan balasi amalan amalan dia itu di dunia. Tidak dikurangi wa fiha la yubkhasun. Orang ini sudah dikatakan sebagai orang yang pemberani, orang ini sudah dikatakan sebagai apa namanya orang yang dermawan, orang ini sudah dikatakan sebagai qari, alim, orang yang berilmu. Tidak ada lagi yang dibalas di akhirat kelak. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka lah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan kecuali neraka. Wahabi habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun Adapun amalan dia di dunia hancur, gugur, ya, hapus pahalanya. Naam. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Di tafsirkan oleh Ibnu Abbas, kita sebutkan beberapa tafsiran para ulama tentang ayat ini. Ya. Qala Syekh Rabi' Fassaraha Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Ya, bi annahu yusalli. Ayat ini menerangkan tentang seorang yang dia sholat, yusalli, wa yasum, dia berpuasa, wa yaqumul lail, kemudian dia juga sholat malam, wa yuridu bidzalika dunia, Namun harapan harapannya hanya dunia. Dia sholat, dia puasa, dia sholat lail, ya, inginnya hanya dunia. Nah, yuridul jah. Yang diharapkan adalah jah. Ya. Kemuliaan, kedudukan. Wa yuridul mansib. Wa yuridul mal. Atau harta. Nah, hadhihi kulluha a'rad wa a'radu dunyawiyah. Ini semuanya adalah urusan-urusan duniawi, yang kalau seorang itu di dalam ibadahnya tujuannya hanya ini, tujuannya adalah dunia, halak. Seorang akan terjatuh kepada kebinasaan. Tidak boleh kita beribadah tujuannya adalah dunia. Nah, waliyadubillah. Diancam oleh Allah dalam ayat ini. Amalan-amalannya hancur, lebur, gugur dan dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala bi'adzabin syadid dengan adab yang sangat pedih di neraka nanti. Nah, amalan kan besar di sisi Allah. Namun ternyata yang dia harapkan adalah dunia, padahal dunia seisinya itu di sisi Allah ada nilainya atau tidak? Tidak ada nilainya. Ya, sampai disebutkan ya di dalam hadis yang menunjukkan dunia itu tidak memiliki bobot walaupun hanya seberat sayap apa? Nyamuk. Nah, lianna dunia la tazinu indallahi janaha ba'udah. Sungguh dunia itu ya tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesuatu yang dicari dengan amalan itu. Karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah walaupun hanya seberat apa? sayap nyamuk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang maknanya kalau seandainya dunia itu dan seisinya di sisi Allah punya nilai walaupun hanya seberat sayap nyamuk. Seandainya punya nilai walaupun hanya seberat sayap nyamuk. saya orang kafir tidak pantas untuk minum. Sementara kita lihat orang kafir bukan hanya minum, ya. Punya emas, punya perak, punya apa namanya? istana, punya <clears throat> pulau, punya ini, punya itu. Artinya dunia itu betul-betul rendah di sisi Allah. Karena kalau dunia itu punya nilai walaupun hanya seberat sayap sayap nyamuk, orang kafir tidak pantas untuk mendapatkannya walaupun seteguk air. Nah, sesuatu yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian kita beramal, ya, ditujukan untuk dunia padahal hanya sebagian dari dunia. Seorang yang mendapatkan pujian, seorang ingin mendapatkan kedudukan, seorang ingin apa namanya, ya, dikitari oleh orang. Ya. Dimuliakan, disanjung, hanya sekedar itu. Dunia seisinya saja tidak bernilai di sisi Allah. Sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah sedikit dari apa yang kita bacakan dari ya muhadarah Syekh Radi. Kemudian beliau juga menyebutkan ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis Nabi alaihi wasallam. Fawaid azimah, faedah yang sangat banyak. Namun setidaknya maksud dari apa yang kita bacakan sudah terwujud. Yaitu mengingatkan kepada kita semuanya untuk ya memperbaiki niatan-niatan kita semuanya ya untuk memperbaiki keikhlasan kita dalam semua yang kita lakukan kita sudah banyak beramal secara lahiriah, sholat lima waktu, majelis-majelis ilmu kita hadiri, ya pelajaran-pelajaran kita tulis, kita catat. Nah, kita berharap semoga amalan-amalan itu semuanya diterima oleh Allah. Amalan-amalan itu semuanya ikhlas lillah azza wajal. Amalan-amalan itu semuanya ya memiliki timbangan kebaikan di sisi Allah sehingga kita diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini dan juga di akhirat kelak.